Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agus. Pada seri yang ke-25 ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Wenda Lubis sebagai Gohrupa, Ashari sebagai Ki Gempang, Rifki sebagai Ki Tambirang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. yang lalu telah diceritakan tentang Candala Gati dan Katini yang meninggalkan tempat persembunyiannya. Sementara itu Kegempang yang baru saja membunuh kedua orang anak buahnya, sekarang ia kelihatan gelisah sekali. Beberapa kali ia mendesis sambil melemparkan pandangannya ke langit-langit rumah. Siapa lagi dua orang yang telah melukai jana dusta dan Kipak Sapati itu? Kelihatannya dua orang itu adalah orang asing. Kepandaiannya pun kelihatan begitu tinggi sekali. Oh, celakalah keadaanku. Seandainya dua orang itu menghancurkan tempatku ini. Oh, aku tidak ingin tempat ini musnah dan juga kekuasaanku hancur begitu saja. Ah, sudah cukup lama aku membangun dan memakmurkan desa ini. Kalau saja tiba-tiba aku harus melepaskan begitu saja. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Orang-orang yang mencoba membuat kerusuhan di desa Tamiang ini, apalagi di tempatku, harus dicegah dan diberantas habis. Aku tidak ingin kekuasaanku diacak-acak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Wah, baiklah. Setiap malam aku akan mengontrol desaku sendirian. Aku mau tahu apa yang akan dilakukan dua orang asing itu dan juga Candala Gati. Baiklah, aku akan memancing dulu mereka besok. Aku mau tahu apakah dua orang asing itu masih berada di desa ini. Keesokan harinya di desa Tamyang, beberapa orang desa tengah berkumpul di sebuah ujung jalan. Rupanya di tempat itu telah terjadi sebuah pembunuhan. Orang-orang desa tak ada yang berani mendekati mayat wanita yang terbunuh itu. Kecuali mereka hanya melihat dari jauh saja. Siapa yang terbunuh? Wanita lagi ya? Kenapa? Siapa itu? Kenapa? ini. Hei, apakah kalian tahu siapa yang membunuh wanita ini? Kau tidak tahu. Ah, kau, kau tidak tahu. tahu. Kau sendiri bagaimana? Kau sendiri bagaimana? Nah, aku, aku tidak, tidak tahu. tahu, aku tidak tahu. Hei, katakan kalau kalian tahu siapa yang membunuh wanita ini. Kalian pasti akan mendapat hadiah dari Tuan Gempang. Tuan Gempang paling tidak suka melihat hal-hal seperti ini. Apalagi pembunuhan ini terjadi di desa kita. Desa ini harus aman, aman dan tentram. Bukankah begitu? Ya, ya. Semua warga desa yang menyaksikan mayat itu tak ada yang menjawab kata-kata Gohrupa. Mereka satu persatu meninggalkan Gohrupa dan kawan-kawannya yang berada di tempat itu. Melihat hal itu, Gohrupa nampak marah sekali. Ia seolah-olah tidak dihargai sama sekali oleh warga desa. Bangsat! Orang-orang bodoh! Diajak bicara baik-baik malah meninggalkan aku begitu saja. Hei! Apakah mereka sudah tidak menghargai Ki Kempang lagi? Dasar orang-orang tolol! Goh Rupa terus mengumpat-umpat warga desa yang pergi meninggalkan orang-orangnya. Tetapi di sisi lain, nampak dua orang melangkah menghampirinya. Mereka adalah Prabu Purbaya dan Cempaka. Maaf Kisanak, ada kejadian apa sebenarnya di sini? Sudah tiga hari ini kulihat sering sekali terjadi pembunuhan secara misterius di sini. Ah, aku sendiri tidak tahu. Tetapi sepertinya desa ini mulai tidak aman. Warga desa ini sepertinya sudah tidak peduli lagi dengan keadaan desanya. Eh, kalau boleh ku tahu, kalian siapa? Eh, uh, kami hanya orang asing, Tuan. Oh, jadi kalian bukan orang asli warga desa ini. Kalau boleh tahu, apa sebenarnya yang kalian cari dari sini? Uh, tidak. Kami tidak mencari apa-apa di desa Tamyang ini. Kami hanya sekedar ingin lewat saja. Apakah kalian tahu mayat siapa ini? Uh, tidak. Kami tidak tahu mayat siapa ini. Tapi sepertinya mayat wanita ini bukan berasal dari desa ini. Huh. Ah, Sungguh biadab sekali perbuatan orang yang telah membunuhnya. Ya, memang biadab. Tapi kalian tidak perlu memikirkan masalah ini. Toh bukankah kalian tidak mempunyai urusan apa-apa di desa ini? Goh Rupa tengah berbicara dengan Purbaya dan Cempaka. Lalu dari arah lain muncul Ki Gempang bersama kitam birang pengawal pribadinya. Keduanya menunggang kuda dengan tenangnya mendekati Goh Rupa. Ada apa kalian semua berkumpul di sini? Uh, maaf Ki, di sini ada mayat seorang wanita terbunuh. Mayat seorang wanita? Eh, iya, Ki. Itu dia. Akhir-akhir ini, sering kali terjadi pembunuhan di sini. Belum lama, tadi malam empat orang anak buahku telah tewas. Keparat sekali. Siapa sebenarnya pembunuh itu? Huh, aku yakin, pembunuh itu bukanlah orang asli penduduk ini. Aku rasa dia orang asing. Uh, maaf, Ah, uh, kalau boleh saya ikut campur. Apakah dugaanmu menuduh orang asing yang membunuh orang-orang di sini atau anak-anak buahmu itu bukan sebuah sindiran untuk kami? Hah, memangnya kalian ini siapa? Apakah kau termasuk orang asing di desa ini? Iya. Kami memang orang asing di sini. Apakah kau yang bernama Ki Gempang? <laughs> Tidak salah anak muda. Dari mana kau kenal namaku? Apakah ada orang lain yang memberitahukanmu? Ya, siapapun warga desa ini pasti kenal terhadapmu. Termasuk aku orang baru di sini. Kalau ku perhatikan mayat ini, kelihatannya sangat mengenaskan sekali. Sungguh biadab sekali orang yang telah membunuhnya itu. Kalau saja aku tahu siapa pembunuh itu, mungkin sudah kuhajar habis mereka. Hei orang asing, ku peringatkan padamu Sebaiknya tinggalkan saja tempat ini secepatnya. Dan jangan campuri urusan orang-orangku. Hei, eh, apa maksudmu? Kenapa tiba-tiba kau mengancamku? Bukankah kehadiranku di desa ini tidak merusak ketenanganmu? Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan semalam terhadap anak-anak buahku? Sekali lagi, jika kau mau selamat, cepatlah tinggalkan desa ini. Hup! Gurupa dan kau Kitambirang. Urus mayat wanita itu. Yang lain ikut aku. Iya, iya, iya, iya. Nah, ke sana sebaiknya cepatlah kau tinggalkan desa ini. Kalau kau ingin selamat, Asal kau tahu saja, jika Ki Gempang berkata demikian terhadapmu, artinya kata-katanya bukan hanya sekedar ancaman saja, tetapi dia bisa membuktikannya. Hah, seperti itukah sikap seorang penguasa di desa ini? Kita jangan dulu meninggalkan desa ini, Kakang. Bukankah kita di sini mempunyai sedikit keperluan? Eh, jadi kalian tidak takut dengan ancaman Ki Gempang? Heh, apa yang harus kami takutkan? Aku dan suamiku toh tidak mempunyai masalah dengan kalian. Siapa bilang? Hah? Siapa bilang kalian tidak mempunyai salah dengan Ki Gempang? Hah? Bukankah semalam kalian yang membunuh empat orang anak buahnya? Tunggu. Kau tidak bisa menuduh kami seenaknya. Kami semalam memang berhadapan dengan empat peronda malam yang mengaku sebagai anak buah Ki Gempang. Tapi sungguh, kami berhadapan dengan mereka tidak sampai membunuh empat orang itu. Iya, Mungkin ada orang lain yang membunuhnya. Cukup. Aku kira kalian tidak perlu mungkir. Sebaiknya turuti saja perintah Ki Gempang. Cepat, tinggalkan desa ini sekarang juga. pak ayo kita bawa mayat ini. Hup. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Rupa dan Kitam Birang, Prabu Purbaya pun segera mengajak Cempaka untuk meninggalkan tempat itu. Keduanya segera melangkah ke sebuah kedai. Sombong sekali orang yang bernama Kitam Birang itu. Dia pikir kita akan mudah begitu saja meninggalkan desa ini. Jadi semalam orang yang bernama Ki Gempang itu telah mengintai kita. Oh, aku rasa tidak, Kanda. Kalau memang dia mengintai kita, tentunya kita pasti tahu kehadirannya. Oh, mungkin dia muncul setelah kita berhasil merobohkan dua orang anak buahnya. Dan aku rasa yang membunuh dua orang itu adalah Ki Gempang sendiri. Iya, aku juga menduga begitu. Mungkin Ki Gempang sendirilah yang membunuh kedua anak buahnya itu. Dinda, aku harap kau mau bersabar untuk menunda perjalanan ini. Ada satu hal yang masih ingin ku ketahui dari sikap Ki Gempang yang berkuasa di desa ini. Aku sebenarnya ingin cepat-cepat kembali, Kanda. Aku begitu mengkhawatirkan sekali keadaan jaga para mudita, anak kita, dan kerinduanku untuk berada di dekatnya. Seolah-olah tidak bisa ku bendung lagi. Ya, tahanlah kerinduanmu pada jaga para mudita untuk beberapa hari ini. Kau tidak perlu cemas. Anak kita toh ada yang menjaganya. Ya, Mudah-mudahan saja dia dalam keadaan baik-baik. Ah, Kanda, Menurutmu bagaimana dengan Kuarta? Apakah Kanda yakin bahwa dia sudah kembali ke pondoknya di desa Kendang? Ada kemungkinan begitu. Bukankah semalam pun anak buahnya Ki Gempang mengatakan bahwa dia tidak ada di rumah majikannya? Lalu, menurut Kanda bagaimana sekarang? Apakah kita akan ke desa Kendang atau tidak? Aku rasa tidak usah dulu. Bukankah Kuarta pun tidak ada di desa ini? Lalu, apakah Kanda ada tujuan lain? Iya. Yeah. Aku masih sedikit penasaran dengan Ki Gempang. Aku mau tahu bagaimana sebenarnya dia. Apa yang diandalkan dari kerakusannya berkuasa di desa Tamiang ini? Jadi, Kanda bermaksud menyelidiki tempat Ki Gempang? Benar. Kita harus membela warga desa ini. Sepertinya mereka sudah cukup lama ditindas. Jadi, apa salahnya kalau kita membantu mereka? Kapan Kanda bermaksud menyelidiki tempat Ki Gempang? Nanti malam. Tapi untuk sementara kita selidiki saja dulu. Ah, ya, baiklah. perlahan mencapai puncak cakrawala, sinarnya jatuh menyentuh daun-daun pohon. Sementara angin berhembus membelai dengan lembut. Setelah mayat wanita itu diurus, Goh Rupa dan Kitambirang kemudian menghadap Ki Gempang. Hmm, kalian tahu siapa dua orang tadi? Hah, dialah salah satu orang-orang yang telah membuatku kecewa. Dan sekarang ini tugas kalian berdua. Singkirkan orang itu kalau memang mereka masih berada di desa Tamiang ini. Aku tidak mau melihat dua orang asing itu masih berada di sini. Kalian kuberi kebebasan untuk melakukan apa saja terhadap mereka. Tapi ingat, jika kalian gagal menjalankan tugas ini, maka nasib kalian berdua tidak berbeda seperti Jana Dusta dan Kipak Sapati. Eh, ah, iya, Ki. Saya akan menjalankan tugas itu dengan baik. Eh, I, i, iya, kelihatannya tidak terlalu sulit untuk menyingkirkan mereka dari desa ini. Kau jangan menganggap enteng mereka, Birang. Aku sudah lihat bagaimana ilmu kanuragan yang dimilikinya. Uh, kelihatannya mereka dua orang pendekar yang tangguh. Sekalipun mereka pendekar yang hebat, saya masih mempunyai senjata andalan kegempang, yaitu senjata rahasia. Hmm, baguslah kalau begitu. Apapun senjata yang akan kalian pergunakan, aku tidak mau tahu. Yang jelas, mereka harus menyingkir dari desa Tamiang ini. Iya, Ki Kempang. Saya akan menyingkirkan mereka nanti malam. Kalau mereka memang masih berada di desa ini. Iya, singkirkanlah secepatnya. Aku sudah terlalu pusing untuk tidak mau diganggu. Nah, sekarang kalian kembalilah. Aku ingin istirahat. Ah, Iya, Ki. Ayo, kita ambilang. Iya. Yeah. kita Kitambirang. Hah? Apakah kau yakin bahwa mereka masih ada di desa ini? Ah, iya. Iya. Kita iya. Kita lihat saja nanti. Sebaiknya sekarang kita langsung mendatangi iya, tempat iya. penginapannya saja. Siapa tahu mereka masih berada di sana. Ayo. Hea, hea, iya. hea, hea, hea, hea. Saudara pendengar, apakah yang akan dialami oleh Prabu Purbaya dan Cempaka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Kemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.